السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan selanjutnya dari pembahasan kita yang bertumpu pada pembahasan muamalat Biobizat kepada kitab kata Haram ma'malat Kontemporer. Di awal saya jelaskan bagaimana pentingnya kita memahami tentang permasalahan muamalat ini. Hubungannya dengan nasidah sangat kuat sekali. Bukankah Allah dalam firman-Nya surat Al-Mutaffifin? Apa arti tatfif itu? Apa arti surat Al-Mutaffifin apa? Apa? mengurangi timbangan dan saya Allah alam ya atau di negara lain di Indonesia ada teman yang dia ingin membuat menjual apa namanya uh, bensin ingin membuat pom bensin dari beberapa kasus dia pelajari dia tanya-tanya pom kata dia tidak mungkin Anda dapat untung buat pembensin kecuali mengurangi takaran. Coba, kalau Anda beli umpamanya 10 liter, tekan 10 liter tadi, masukkan kepada literan 10 liter, itu akan berkurang. Tidak sama. Coba, bagaimana cara mereka mengurangi? Dengan, dia kan pakai tekanan. Tinggal dinaikin tekanan, jalan meterannya tapi bensinnya nggak keluar terlalu banyak tambah tekanan sehingga keluar kencang Hah? meternya kencang tapi yang keluar tidak sesuai dengan meteran tahu di Malaysia kan itu juga Hah? Gak tahu <laughs> karena ini permasalahannya permasalahannya adalah karena mereka karena mereka sudah dipatok harganya oleh pemerintah sesuatu sudah dipatok oleh pemerintah harganya, dari mana mereka dapat untung lagi? Sama harganya dari ujung sampai mereka padahal biaya biaya operasional berbeda. Ya, oleh karena itu hikmah ilahiyah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu harga makanan pokok di Madinah tinggi tinggi harga makanan pokok maka sebagian sahabat yang statusnya sebagai konsumen yang butuhkan makanan tersebut, makanan pokok pembeli gitu maksudnya. Mereka datang Rasulullah, ya Rasulullah sa'ir lana. Sekarang harga tinggi banget ya Rasulullah. Coba tolong engkau tetapkan harga Rasulullah. Dibuat harga tetap. Jawaban Rasulullah SAW Inna Allah huwal musa'ir. Yang penetap harga itu hanyalah Allah. Saya tidak mau supaya apa ini? Supaya diambil. Iya, Bismillah. Harusnya. Nah ketika para sahabat ini minta Rasulullah menetapkan harga makanan pokok, Rasulullah tidak mau. Beliau mengatakan, La uridu an alqallah wa alayya madlamatun Saya tidak ingin menemui Allah sedangkan saya telah berbuat kezaliman. Da'un nasa yarzuquhum da'un nasa yarzuquhum Allah ba'dhum ala ba'd. Saya tidak mau nanti orang-orang meminta kezaliman kepada saya dan biarkan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kendaki." ketika harga, ketika ketersediaan barang sedikit, permintaan banyak, harga naik apa turun? Naik. Pasti naik. Dan sebaliknya, ketika ketersediaan barang banyak, permintaan sedikit, harga turun. Siapa yang membuat ketersediaan barang banyak, sedikit kebutuhan banyak dan sedikit? Siapa yang buat? Allah maka Allah ingin memberikan rezeki kepada siapa yang dia kendaki. Maka bila Rasulullah SAW menetapkan harga, maka akan terjadi kezaliman. Seharusnya dia dapat untung besar pedagang ini tidak jadi dapat untung. Caranya dapat untung dengan cara penipuan tadi. Maka subhanallah. Apa yang diterapkan oleh manusia dewasa ini dengan membuat pasar bebas kan ada kan ya ya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala pasar bebas karena bila pasar seperti tadi harga dipatok oleh pemerintah orang akan menipu untuk mendapatkan keuntungan tadi dalam saya itu Allah ba'ala biar Allah biar mereka tahu menawar nanti harga disepakati di situ rezeki mereka ya Nah, tafsir di sini mengurangi timbangan ini jelas sudah. Lalu apa edatnya di hadits Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu 'alan nasi istaqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yawmin 'adzim yawma yaqumun li rabbil alamin celakalah neraka wail Kata Allah bagi orang yang mengurangi, mengurangi timbangan, takaran, baik takaran, meteran tadi atau timbangan dikurangi, celaka. Bila dia menimbang untuk dirinya ingin pas. Bila dia seorang dikuranginya. Kata Allah, apakah mereka tidak mengira mereka nanti akan dibangkitkan dari kiamat? di mana setiap manusia berdiri di hadapan Allah wala yakhfa ala alaihi syai dan Allah tidak ada yang tersembunyi bagi satu pun juga cuma satu ini yang bisa menyebabkan seorang pedagang dalam melakukan bisnisnya sesuai dengan syariat Allah ingat dia dengan hari akhir di dalam ayat yang kita bacakan dalam surah An-Nur juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار bahwa yang jantan dalam berbisnis itu adalah solusinya cara untuk mendapatkan demikian mereka takut dalam pertanggungjawabannya dari akhir takut pertanggungjawabannya dari akhir Orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan hari akhir, apa yang akan pada hari akhir, semuanya akan dilakukan dalam usaha mencari hartanya dia. Karena dia penting dunia, tidak perlu takut dengan orang lain, tidak ada yang tahu. Ya. Kurangnya sedikit kan gak ada yang tahu. Baik. Dan begitu juga dengan anda-anda yang bukan pedagang, pegawai. Mengurangi jam sedikit kan gak ada yang tahu. Atau melalaikan dari jam yang harusnya anda bekerja keluar sedikit kan gak ada yang tahu kan ya Hah? khianat sedikit kan gak ada yang tahu bahwa sedikit dari peralatan kantor yang seharusnya tidak boleh untuk yang lain hanya untuk kantor saja berarti pribadi kan yang digunakan kan gak ada yang tahu kan ya tapi bagi orang yang takut kalau tidak berani Uh, salah seorang dosen saya waktu jam 5 namanya Syekh Profesor dokter lupa saya itu ada dia mengatakan saya punya tetangga angkatnya di militer jenderal liwa rukun rukun jenderal kan ya Hah? jenderal tapi dia punya mobil dinas tapi kalau dia ngantar anak ke sekolah nggak pernah pakai mobil dinas mobil pribadi dia karena mobil dinas bukan untuk antar sekolah untuk kebutuhan dinas bapaknya Orang yang bisa begini siapa? Banyak orang takut kepada Allah Pertanggungjawaban dapat Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kunci untuk bisa anda istiqomah dalam mencari harta sesuai dengan tuntunan Allah yang ini Bisakah anda bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang anda dapatkan di dunia ini akan ditanya wa an ma la tazulu qadama abdin hatta syarat arba setiap jiwa yang berada di padang masyar tidak boleh beranjak dari tempatnya padang masyar sampai ditanya empat pertanyaan. Di antaranya wa'an malihi harta yang didapatkan. Harta itu sekecil apapun juga harta. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia distribusikan belanjakan. Maka persiapkan jawaban di hadapan Allah. Cinta fiula dengan mempelajari syariat Allah mana yang halal mana yang haram. Kemudian minta kepada Allah untuk dimudahkan mentaatinya dalam hal ini saya kira sebagai pengantar cukup sekian yang disampaikan oleh Ustaz Sinan dan oleh Sinan Sinan oleh Sinan ya Syekh Sinan Baik oleh Ustaz Isnan atau Isnan Marfu Isnan <laughs> Eh Ustaz Isnan kita lebih kembangkan berdiskusi kebutuhan masing-masing saya kira berbeda mungkin tapi tetap koridor berpikir ada itu saya sampaikan di awal tadi ya semoga bermanfaat pengantar tadi wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taib. Alhamdulillah telah disampaikan mukadimah dari Ustadz dan selanjutnya kita kembangkan sebagaimana beliau sebutkan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dan silahkan yang bagi penanya pertama silahkan تفضل يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ustaz, ah, saya mau bertanya mengenai Eh, transaksi LC kan? LC lisan gitu. Karena kita di Qatar ini kan semua bekerja. LC di, yang mana? Letter Ya. Oh, letter of credit ya. jadi kita di Qatar ini kan bekerja pada perusahaan yang semua diekspor. Berarti kita semua pakai LC kan. jangan transaksi LC sendiri kan kadang-kadang kita harus pakai jangka waktu ya, pakai bunga, bagaimana. Jadi yang jadi pertanyaan apakah pendapatan perusahaan kita jadi haram kan? Oh, baik. Buk, yang ngurus LC-nya bukan Bapak? Bukan. Perusahaan. Tapi yang, yang ya, tapi yang bagian yang ngurus LC kan teman-teman kita juga Ustaz. Ada itu bagaimana? Ini mereka apakah juga terlibat dalam LC ya? Letter of credit dalam buku ada kan ya? Ya, saya juga. Sudah dibaca? Belum, Ustaz. Saya baru lihat sebentar beberapa hari ini, Ustaz. Baru terima buku. Hah? Baru terima buku. Baru terima buku. Iya. Yang sudah lama terima tuh sudah lama kita saya. <laughs> Belum sampai bab yang ini. Belum sampai bab yang kita baik ada masalah. Letter of kredit salah satu bentuk dari kepala atau penjaminan. Uh, eh, mana? Ahad boleh Senin ada Abdul Syahid Abdul Syahid Ibnu Kasyaf nah لماذا ما سميته أحد أو ثلاثة ليه ثلاثة أحد اثنين ثلاثة أربعة Letter of credit uh, Ide untuk membuat letter of credit ini sebagai penjaminan Saya umpamanya ide ini juga ada dalam bisnis online. cuma mereka namakan apa namanya? Hmm? Ah, rekening pertama. Saya ingin beli kepada beliau. Antum memiliki apa ya? Eh? Anda memiliki apa saja? Yang yang kita jual kan ya, seperti yuria atau apa itu pupuk perusahaan dari apa namanya? Masalah Yuria. Itu saya mau Yuria. Nah. Anda yang produksinya, iya. penjualnya. Iya. Saya tinggal di Indonesia, Anda tinggal di sini. Ya. ya. Kalau saya bayar uang duluan, saya pengen menjamin dia kirim barang ke saya. Ya, makanya pakai LC kan. Ya? Kalau ya, saya dia kirim barang duluan, saya pengen jamin saya kirim uang ke dia karena barang sudah saya terima. Hmm. Maka oleh karena itu menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sebagai penjamin. Artinya saya yang beli dari Indonesia tadi, pembeli di Indonesia tadi, tidak akan dibayar uang beliau jual barang saya tadi kecuali dia lihat dulu sesuai permintaan atau tidak sesuai dibayarkan oleh dia dulu oleh bank penengah tadi perantara tadi ya kemudian bank menagih ke saya jelas akadnya ini jelas bentuk akadnya jelas atau tidak di sini ada akad utang piutang dan ada akad penjaminan Ya. Karena kalau saya pesan, ternyata nanti saya tidak saya pesan kepada beliau sampai barang. Tapi karena saya langsung tidak pakai penjamin, siapa yang meyakini bahwa saya akan bayar ke dia? Enggak ada kan? Maka dia juga butuh perantara ini. Inilah pertanyaan ini namakan dengan bank yang dia mengeluarkan surat LCD letter of credit penjaminan untuk mengamankan saya dengan sama juga dengan rekening bersama tadi kalau jual beli online, Anda beli sesuatu beli buku namanya, Kan dia minta transfer dulu kan ya? Setelah Anda transfer, saya menjamin buku sampai ke rumah Anda. PayPal. PayPal. PayPal. Kalau dia bayar dulu, saya jamin sampai ke rumah Anda. Kalau Anda kirimkan dulu, siapa yang jamin dia akan bayar ke Anda? Ya. Maka itu di tangan pihak ketiga dulu uang. Sampai buku diberitahukan baru diserahkan uang kepada beliau. E, ide ini jelas berarti kepentingannya dan butuh sangat butuh ini. Transaksi besar-besaran seperti dengan LC begitu juga. Tapi masalah dalam LC ini, saya ingin beli namanya Korea ya. Korea ya. Korea. Saya ingin beli namanya seribu ton Korea. Ya. seribu ton kan berapa? Dua. Sekitar juta kilo juta dolar enggak biasanya kita jualnya sepuluh ribu ton dua puluh ribu ton saya eh, pengen tadi berapa sekitar tiga ratusan kan tiga ratus juta tiga ratus ya tiga ratus dolar per ton per ton tiga ratus dolar seribu kalau seribu tiga ratus ribu berarti ya, ya. tiga ratus ribu dolar US ya. Kalau dia kirim barang dulu wilayahnya ke saya di Jakarta, siapa yang menjamin saya akan bayar. Kalau saya bayar dulu ke dia, siapa yang menjamin saya nanti barang sampai? Maka untuk sebagai penjamin ini, saya di Indonesia katakan kepada beliau, saya akan bayar pakai Ketika kurir Anda sampai ke Jakarta, maka Anda bawa surat Anda ke bank, nanti bank mencairkan akad antara saya dengan bank itu ada akad penjaminan dan akad pinjam uang kan ditalangi dulu dibayar dulu oleh bank yang saya buka LC ke dia kan ya. iya kan jadi saya minjam uang dia dan sekaligus saya menjamin menjamin hak beliau kalau saya tidak bayar ya untuk menerbitkan akad penjaminan ini dan akad utang piutang tadi saya dikenal, saya bikin LC dulu kan ke bank anggap umumnya bank syariah mandiri di Jakarta saya bikin LC dulu dengan nilai tadi sepuluh ribu dolar tiga ratus ribu dolar iya. saya minta bikin LC sekian ketika saya mikir minta bikin surat LC ini antara kredit ini saya bayar tiga ratus ribu dolar atau berapa nah itu dia kan, ada, biasanya ada, saya bayar, berapa cuman ada dapat ya bayar lebih kan paling enggak paling enggak dia harus uh, freeze dia punya uang dulu kan waktu dia buka LC kalau ya, untuk buka kan? LC dalam prakteknya tidak mesti harus bayar 300 ribu. Pada waktu iya atau tidak? Ya. Pada saat buka nggak perlu. Hanya untuk surat mengurus LC itu aja cuma sekian persen nilainya. Akhirnya umpamanya nilai 5 persen bagi biaya administrasinya. Ya, paling sekitar seribu dolar US. Berarti ketika bank membayarkan kepada beliau, saya statusnya berhutang kepada bank. Kepada bank. Terbayang ini? Hmm. Kalau bank meminta investasi besar kepada saya, jadi riba juga. Jadi riba sifatnya. Karena saya akan pinjam uang bank dan ketika saya kembalikan, anggap tiba 300 ribu oleh bank beliau, nanti ketika kembalikan, saya kembalikan ditambah dengan biaya investasi. Biaya investasinya besar biasanya diikat dengan besaran jaminannya. Maka di sini mengandung unsur riba. Jelas sampai di sini? Belum lagi ketika saya barang sudah datang dan sudah dibayarkan oleh bank sama saya pada beliau, saya telah bayar. Per hari hitungannya bunga sekian persen. Ini riba atau tidak? Riba. Dua bentuk riba yang dikasih tadi. Jelas ini bentuk ribanya. Ya. Maka saya sebagai pedagang, pembeli, importir Korea tadi, telah melakukan riba berdosa atau tidak ini? dosa. Bagaimana solusi saya? Saya ingin tetap bisnis kuliah di Indonesia. Ada solusinya? Iya, Chef. Baca buku. Baca buku dari orang banyak sekali. Solusi pertama yang bisa saya sampaikan kepada bank ketika saya buka LCI, saya buka LCI tapi yang secure, itu saya para uang. Jadi ketika Anda bayarkan Anda gak pakai uang Anda, pakai uang saya. Berapa nilai tadi? 300 ribu dolar US. Nih, saya buka rekening giro di Anda 300 ribu 350 ribu atau 400 ribu Ketika nanti Anda bayar karena atas nama saya Jangan pakai uang Anda, pakai uang saya Berarti terpotong rekening saya Saldo rekening saya Jelas ini Berarti status bank di sini bukan memberikan pinjaman boleh dia dan saya tidak akan dikenakan denda karena ada uang saya. Bisa atau tidak di bank ini buat Bisa atau tidak? Bisa. Tapi ada uang 300 ribu tadi. Anda ada uang atau tidak? itu, dia masalahnya. Anda ekspor berbisnis tapi nggak punya uang. Subhanallah. Tapi kalau yang sih memang bisa mundur, Ustaz ya kan bisa 90 hari dia bayarnya jadi barang udah nyampe dia jual dia dapat uang dia kasih uang kita kan iya karena, tapi setiap karena sehari tadi dapat. ada pertambahan bunga dari bank atau tidak ada pasti ya, jadi yang ribanya kalau kita kan penjual kan iya itu menjual sebentar dulu saya sekarang saya urusan saya dulu ya, kan saya pembeli tadi ya, kasusnya saya mau beli dulu nih saya kan riba dulu lima ribu atau iya, tidak <laughs> Nanti mau penjual aja kan? Saya ya, bang. gimana tadi? Yang ngomong saya, saya pembeli, saya tidak saya bicara. Nanti baru anda yang jual. Jelas sampai di sini. Lalu bagaimana cara kita bisa berbisnis barang-barang produk komoditi internasional dan halal? Cara seperti tadi, taruh uang Jadi rekening kita. Tapi Tadi nggak solusi juga karena nggak punya uang. Kalau nggak punya uang modal jangan bisnis. <laughs> Jelas, itu solusi akhir. Tidak punya uang modal, jangan bisnis. Ya, si modal tidak mesti harus anda jual rumah, jual tanah, jual misalnya jual istri ya. tidak mesti. Bisa mungkin join dengan teman yang punya modal besar. Ya, dengan cara musyawarah, insya Allah pada bab investasi nanti kita akan bahas lebih rinci. akan ikut membantu dan fasilitasi. Dalam hal ini berarti dia tidak bank ini tidak dapat suatu keuntungan lah katakan. Administrasi? Berarti ada administrasi di sana. Ada. Ketika buka LC kan ada administrasi. Administrasi ini boleh sepanjang tidak diambil oleh bank keuntungannya sebagai biaya real dalam pembukaan LC. Bagaimana menentukannya ini? Lihat, kalau diikat dengan besaran modal yang dijaminkan berarti dia dapat keuntungan. Kalau tetap boleh. Jelas sampai di sini, Pak? Jangan khawatir Anda punya poker. ada secara halal. Baik. Ini bagi si pembeli. Bagi penjual, yaitu perusahaan yang menjual tadi dengan pakai LC tadi, kalau dia bukan bagian yang ngurus penjual barang, tidak ada masalah. Anda digaji, Anda bekerja di perusahaan tadi di bagian lain. Tidak ada hubungan dengan penjualan barang, dengan LC dan PLC-nya, mencairkannya, tidak ada. Tidak ada masalah. Karena kalau tidak boleh, tidak bisa Anda hidup di dunia. Akan Anda cek ketika bekerja di orang, majikan, perusahaan. Pak, Coba lihat keuangan Anda, ada yang haramnya nggak? Kalau haram saya nggak mau kerja di sini. Bisa kerja lagi? Bukan bisa kerja di tenda. <laughs> Apa urusan Anda ngecek keuangan kami? Anda mau melamar bekerja atau sebagai Hah? auditor? auditor. <laughs> Kalau kerja silakan masukkan lamaran Anda. Ya. Dan begitu juga para sahabat di masa Rasulullah, mereka bekerja memberikan jasa jual dengan orang-orang tidak pernah menanyakan kamu beli uang pakai apa ini, uang yang halal atau yang haram. Tidak pernah nanya. Jelas? Maka bila anda bekerja di perusahaan tadi yang jual barang dengan dengan temp dengan antar negara tadi yang menggunakan LC si pembelinya, soal tidak ada masalah. Selagi tidak di perusahaan tadi. Ini akan berantai panjang terus anda ini. Pertanyaannya, bagaimana saya bekerja di instansi pemerintahan? Bukankah pemerintahan dapat uang dengan cara pinjaman riba Hah? Kalau ada tanyakan saya jawab, kalau tidak ada tidak saya jawab. Jelas sampai di sini pertanyaannya. Baik. Abillah ya Ini ini ada kuadratur Ustaz. Nyambung yang tadi Ustaz yang pertama. Eh, saya Nyambung cobalah. Kayaknya banyak rekening bersama kayaknya. Baik. Pertanyaannya apa, Syekh? Yang bagaimana dengan rekening bersama tadi kan dia kalau tidak salah sesuai nilai transaksi hanya kalau lima ribu misalnya administrasi lima ribu nah kalau di atas juta misalnya sepuluh ribu gitu. jadi nggak nggak tetap nilai administrasi rekening utang rekening yes, ya. Mati Syekh aja soalnya Alhamdulillah jasab Rekening pertama Anda buka rekening dengan si pembeli gitu. Anda beli atau jual? Saya bisa saya beli bisa rekening ke situ. Kalau Anda penjual berarti Anda ambil uangnya dia. Kalau Anda membeli, Anda uang Anda diambil dia. Itu bersama tadi. Terus pertanyaannya, dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi. Biaya oleh bank maksudnya kan? Oh, jadi rekening bersama itu orang. Ya. Bukan Anda berdua buka di bank. Kenapa nggak buka langsung di bank? fee-nya berdasarkan besar transaksi, bukan berdasarkan bukan berdasarkan eh, eh, biaya fee tetap. Oh. Rekening pertama ini, apakah di sana ada uang Anda atau tidak? Sebagai pembeli. Taruh uang di sana. Kadang salah. Karena yang terjadi bukan akad pinjam pinjam. Tapi LC tadi tidak mesti Anda bayar 300 ribu Goloming S tadi untuk bisa mendapatkan barang tadi. Kalau sudah dicat oleh bank, ia harus anda bayar. Jelas ini perbedaannya. Maka tidak ada kepingin meminjam dalam rekening bersama dari Wabillahi Taufik. Pertanyaan satu eh, pertanyaan pertama hukum meniru desain orang lain baju rumah barang-barang yang lain untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Yang kedua Untuk digunakan sendiri dan diperjualbelikan ya. atau diperjualbelikan. Atau diperjualbelikan. Ya. Terus hukum memperjualbelikan e-book dari kitab-kitab ulama. Proses membuat e-book, mengetik dan sebagainya dilakukan dengan usaha sendiri. Ini mengenai hajibta ini kan ya? Ah. Ada di buku saya hajibta ada. Silakan jawab saja. Sudah ada di buku. Ya? ada di buku masalahnya. nanti pertanyaan di luar buku. Ada di buku tinggal untuk baca bukunya dan jawab sendiri. Ujian sekarang kita. Salah, satu terus terus terus. Open book. Hah? Boleh open book betul. Baik. Yang lulus nanti saya kasih nilai. Eh, dapat buku lagi gitu. Ya. Masya Allah. Ya. <laughs> ya akhi, tentang hak cipta, Islam mengakui hal ini. Islam mengakui. Dan hasil konferensi para ulama internasional diantaranya ada di buku saya lupa tahun berapa mengenai hukum taklif dan ikhtira hak cipta, hak karya tulis dan hak cipta penemuan. Diakui dalam Islam. Boleh diperjualbelikan. Namakan dengan hukum ma'nawiyah. Yang bertentangan di Rasulullah SAW. Man sabaqa ila syai'in fahuwalahu. Siapa yang dulu menemukan sesuatu, tanah umpamanya. Ya. Di Indonesia sebelum ada negara Indonesia, Anda buka lahan jadi milik siapa? Milik yang buka atau milik orang? Milik yang buka. Hadis Rasulullah SAW. Man sabaqa ila syai'in fa huwa ahqqu Oh Siapa yang pertama membukanya, dia berhak. Karena ini tanah-tanah Allah. Maka undang-undang dasar Republik Indonesia mengatakan nomor 33 ya. Ada satu tanah, air, laut dan gunung milik siapa? Jokowi. milik negara. Ya. Milik Allah semuanya hingga kapan dia memiliki itu? Milik Allah semua. Cuman ketika ada peraturan seperti ini, taat kepada peraturan apa boleh buat. Tinggal dahulukan surat uh, surat uh, agraria namanya, surat perintah tanah dan lain-lain. Begitu juga dengan acipta ini. Dia menemukan pertama desain barang atau menulis buku itu ini dia berhak dengan tersebut. Ya. Dan ini tidak diingkari dari masa ke masa. Al-Imam Ibn Hajar sebelumnya, Al-Imam Asfahani, dia menjual bukunya, Hidyatul Awliya. Hidyatul Awliya kepada salah seorang uh, penguasa di waktu itu dengan harga 300 berapa? Ribu saya? 300 ribu dinar kalau saya tidak salah. 300 ribu dinar berapa? Hah? 300 keping dinar. Masya Allah. Berapa rupiah Ustaz kali? 600 juta, subhanallah. Anda beli buku saya berapa cuma? <laughs> Berarti Anda menzolimi saya? Tidak, saya ikhlas, saya ikhlas. <laughs> Dan itu bukan imbalan tulisan, bukan. Bukan maksudnya ganti harga kertas dengan harga e, jasa penulisan bukan. Di sana ada imbalan karya ilmiah. Karya lama dia menuntut selama ini ada imbalan tentunya. Ibn Hajar al-Asqalani menjual salah satu buku beliau Asal balik kalau tidak salah. Itu harga berapa di sana? 100 ribu atau 100 ribu dinar berapa di situ? Ada di buku saya. Antum saya lupa juga dan itu pada Raja Atrof. Dan itu juga bukan imbalan ganti kertas, bukan. Ada yang istilahnya ganti uang cetak. Mana ada ganti uang cetak semal itu? Hah? <laughs> Lebih setahunnya. Ini menunjukkan perulama mengakui hak cipta royalti itu ada. Berdasarkan hadis yang tadi, dan diakui juga oleh hasil keputusan para ulama internasional di bidang fikih yang bersidang di Mekah. Ya. Diakui. Islam sudah ada itu, kita itu. Makanya anda lihat setiap karya-karya ilmiah mereka Qala fulan Fulan berkata Jadi nukil dia bahwa fulan berkata Berarti ini sebabkan perkataan dia Haknya dia Fulan berkata dalam bukunya anda menukil boleh. Tapi semuanya plagiat dari A sampai akhir. Kola pulang dari A sampai akhir. Plagiat Anda yakin cuma nyalin doang. Tidak dianggap segar ilmiah. Ya. Maka saya khawatir ijazah para plagiator. Berapa orang di sini cuci tangan? <laughs> ijazahnya. Yang kira ilmiah satunya apa? Skripsinya plagiat berapa orang cerita nggak jujur aja ini mencuri hak orang lain nggak boleh termasuk dalam ini tadi sebenarnya kenapa desain ya desain apa lagi desain baju baju rumah baju apa lagi tas ambil merek orang desainnya dibikin ambil mereknya apa mal Shell. Ah, Gucci, dia Gucci, bikin di Cibadu, tempelin Gucci di situ. Ya. Ini mengambil hak orang lain. Karena dia membangun membangun image bahwa dia barang bagus sesuai dengan nilai harganya itu tidak gampang. Dia menghabiskan penelitian, menghabiskan ini. Sama juga dengan orang makan sederhana R, bukan padang adakan ya di Islam ada kan yang sederhana yang ada register. Register itu terdaftar daftar di uh, hakim Indonesia. Bila ada sederhana juga dan tidak sama dengan itu rasanya, berarti sistem franchise. Ini dosa dan mencuri. Kalau anda ingin juga bikin, ganti namanya sederhana. <laughs> Alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah. Nah, boleh sudah, bukan sederhana kan, sederhana. Ah, nggak boleh dimimpikan nggak boleh ya. Panik, panik gitu, panik. Ah iya. Panik Sonic. <laughs> Nggak boleh panik atau ya. Ini yang menjualnya berdosa karena mengambil hak orang lain. Dosa enggak. Kalau hak cipta tadi seperti desain. Kalau kan biasanya walaupun desain, kan ada kekhususan desainernya ada kan? Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kalau ini seperti ini coraknya berarti biasanya benar e, desainernya si Fulan dan si mereknya ini. Kalau anda tiru khasaisnya kekhasan itu, kemudian anda buat bikin merek anda sendiri, maka ini tidak boleh kecuali minta izin dulu kepada dia, karena dia lebih dahulu menggunakan kekhususan tadi. Jelas di sini. Maka ibu-ibu jangan pernah beli tas Ayo ah, iya, kawin. <laughs> kawe, kawe. Kawe satu, kawe dua, kawe tiga kan ya? Kalau ingin ingin gengsi beli yang asli. Ah. Tapi halal gengsinya ya, Memang mahal ya, halal tuh mahal. Iya. Coba anda meningkat mahal mana nikah berzina? Nikah. Mahal nikah, cuma harus bayar mahal, harus bayar gedean rumah, makan anak anak nikah kan dapat. Berzina eh, kan gampang murah. Memang yang halal itu eksekusinya mahal. Agak. Ah, yang berlebihan apa? Pakai kunci dari berlebihan? Iya. Tergantung ibu istri siapa ini ya <laughs> Kalau suaminya gajinya cuma seribu Istrinya pakai guci yang asli Itu subhanallah istri gak tau diri <laughs> Tas gucinya asli berapa? 1500 kan ya? Artinya dia dan suami berpuasa sebulan setengah <laughs> untuk dapat untuk dapat untuk dapat untuk nah kasihan ibu-ibunya nah pengen gaya tapi <laughs> yang mau palsu. Kalau tidak, beli yang mereknya Goco. <laughs> ya. Ada masalah. Harga 10 real 3. Ah, sehingga bisa kata ganti sepekan. Halal. Sesuai dengan kemampuan suami Anda. Tapi kalau suaminya gajinya tiga puluh ribu, jangan yang goco beli. <laughs> Walaupun istri Anda. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa tusrifu." Makan dan minumlah. Jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu maksudnya apa? Sesuai dengan stratanya dia. Besar pendapatan sesuai dengan itu. Kecil pendapatan sesuai dengan itu. Sehingga Allah mengatakan kepada istri-istri, kepada suami-suami, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan istri tempat tinggal di mana kamu tinggal. Kamu tinggal di villa seperti ini, berarti istri di sini. Tinggal di departemen, di departemen. Tinggal anda, anda di orang tua, istri numpang di orang tua. <laughs> Gak ada masalah. Baik. Jelas sesuai dengan kemampuan. Jelas ini mengenai ibu-ibu tadi? Jelas ya? ya. Nah, jelas jawabannya ya ibu? Jelas? Ya. Belum? <laughs> ya, tidak boleh membeli barang KW. Jawabannya. Karena sekarang jelas sudah haram. <laughs> Karena ini anda anda bilang kan saya beli Ustaz. Iya beli. Tapi ingin gaya dengan cara mencuri hak orang lain. Ini kan anda beli gak bayar kan kepada si Hermes, Hermes yang bagus. Hermes. Ya, Hermes. Hermes. Hermes. Hermes. Itu paling mahal. Paling mahal Herman, paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Herman murah Herman. Ganti. Tapi KW-nya itu dari produk dia juga. Hah? Kalau dari Hermes juga menerbitkan produk kedua nggak ada masalah, tapi tidak semuanya. Ada replika yang namanya kan. Kalau memang dia, dia ada yang bisa, ada yang tidak. Iya. ada yang tidak. Iya. Ada yang memang Hermes si Sibaduyut. Ada. Jelas yang ini? Jawabannya jelas Ibu? Jelas, alhamdulillah. Lihat tas masing-masing Ibu. kau asli. Kalau yang sudah apa? Ada bagaimana Ustaz begitu? Apakah perlu tasnya dibuang atau apa begitu kan ya? Sabar Hah? Kalau yang sudah ada Ya. Apa boleh buat? Cabut Hermesnya, ada sebetulnya. Buang ke sebelah yang sampah. Tasnya halal. Yang mereknya tidak halal, dia curi merek kan? Jelas? Ustaz kalau nggak ada itunya nggak Gak enak makinnya. Anda <laughs> pengen, tapi pengen mereknya. Jadi alat kulihal, alat kulihal, fungsi kita adalah untuk buah barang, buah barang, selagi bisa buah barang ada masalah. Baik. ada sebuah menjual banyak barang gagal. reject bang reject. Banyak asli tapi ya. Oh, dengan harga jauh lebih murah itu berapa mereknya sama. Wallah oh, taala tahu saya, tahu saya ya. Biasanya perusahaan yang pesan Hermes kadang pun dibuat di Indonesia juga atau berapa dibuat sepatunya jelas dibuat perusahaan Indonesia kan. Mereka beli sekian, umpamanya mereka pesan sekitar satu juta item. Nanti perusahaan yang membuat itu tidak sejuta item, sejuta dua ratus, sejuta tiga ratus, karena akan dicek ini kembalikan, ya dan yang lain yang 200 ini biasanya persyaratan dari pemesan tidak boleh dijual. Setahu saya. Karena dijual rugi kan dia. Dia jual pasti lebih mahal ada pesaingnya. Kalau dijual. Maka bila dijualnya melanggar persyaratannya, maka Anda tidak boleh membeli barang seperti itu. Kecuali yang reject yang kita dia kembaliannya sudah milik dia. Boleh tapi dikit juga banyak palsu ya Tanah abang selain sering. Di tanah abang itu yang tidak hanya yang tidak ada hanya ibu dan ayah saja. tidak bisa anda beli ibu dan ayah tanah abang. Semuanya bisa beli di sana. Allah oh, Jelas ya? Ya. Sini saya baca sendiri kan suatu hari saya hendak menukar uang rial Qatar Qatar di sebuah money changer Indonesia. Sama dulu mengatakan bahwa untuk kata rial dia membeli dengan harga rendah, yaitu 2.600 per satu rial. Namun ketika saya menemukan jumlah uang yang hendak saya tukar, dia bersedia membeli dengan harga 2.900 per satu rial. 2.900. Ini naik harganya. Yeah. Ya. Sedangkan tempat lain pun membeli dengan harga yang berbeda-beda. Apakah saya berdosa jika memilih manajer yang bersedia membeli dengan harga tertinggi? Apakah saya berdosa? Ya, mencari manajer tinggi. Saya sebenarnya ingin menukar uang bukan jual beli uang. Eh, ini pembahasannya penting pembahasan riba jual beli. Insya Allah pada Pak riba nanti kita lebih rincikan lagi. Kawan Pak riba? Hari pak? Mana daftar? Sabtu pagi. Sabtu pagi. Insya Allah kita lebih rincikan tentang cara riba, masuk riba jual beli. Ala kulit hal, boleh. Penting persyaratannya tunai. Anda serahkan uang rial Qatar, Anda terima uang rupiah cash. Masalah harga nilai tukar berdasarkan saling reto. Walaupun standar Red yang dibuat oleh pemerintah mamanya dua tujuh setengah mamanya. Dia rela tiga sembilan berapa berapa tiga tiga ribu sekarang tiga dua tiga dua tapi dia rela beli dengan tiga tiga tapi tiga sembilan tadi enggak jadi dua enam atau dua asal dia rela tidak ada masalah tapi harus tunai ya dan dia diserahkan Real kotor Anda terima uang pada majlis itu juga yang bisa sekedar Jelas ya. Kalau mendongkol tapi tidak ada pilihan gimana Ustaz? Saya pernah transfer ke Real Saudi Real itu bagi ke Western Union. Saya pernah transfer pada Western Union itu adanya di waktunya nggak ada waktu lagi terus uh, di atas 200 real sekali sekali transfer itu ke Saudi iya kan ada pilihan nah kita wah mahal juga tapi ada pilihan <laughs> gimana sih? berapa jumlahnya jumlahnya nggak banyak sekitar seribu Kalau cuma seribu banyak pilihannya ya teman yang mau ke Saudi tolong titip uangnya gratis waktunya karena oh waktunya apa boleh buat anda naik pesawat juga nggak ada pilihan kan? Bisa jalan kaki ke Indonesia? Berapapun bilang dia harganya mau kan? Tapi ketika itu Anda redo atau tidak? Redo karena nggak ada pilihan. Kan penting redo. Iya, <laughs> Redonya kan iya. ada pilihan. Ya, iya. Kan redo. Kalau nggak ada silakan jalan kaki Anda. <laughs> Antara kan uang sendiri ke sana ke Saudi. Kalau tidak redo. Ya, sama juga Anda beli listrik segala macam listrik air pump. Redo nggak redo? Kamu beli kuat. Kalau enggak silakan bikin PLTC sendiri. Makin listrik itu enggak bisa sendiri. Kalau tidak ada juga. Eh, yang dimaksud yang dilarang jual beli yang terpaksa itu adalah kita dipaksa oleh pihak kedua. Kan tidak pernah. Siapa ya, mengatakan kamu kalau tugas tugas saya saya tembak lah, enggak kan? Ada sedikit dengan senang hati isi tanpa ada yang buat tekanan. Sama juga dengan jual beli bensin, minyak, di sini Anda harganya berapa per liter? Ya berapa rupiah? Tiga Tiga ribu. Indonesia Anda bilang, "Pak, di sana lebih kapur cuma tiga ribu Pak. Di sini kok enam ribu? Ya silakan Pak, ke kapur Anda belinya berapa? Kira masalah. Ya, kira masalah. Saya. Di, kan nggak dipaksa dia Anda harus beli. Enggak kan? Maka itu dimaksud dengan peredaran di sana. Tapi untuk hal yang menyangkut hak orang banyak itu memang seharusnya pemerintah yang mengambil kebijakan. Dan inilah beda pemerintah yang zalim dengan tidak zalim. So, oh, saya di Saudi 60 halalan. 60 halalan murah. Lebih murah. Subsidi dan kerangka besar. Ada pertanyaan lain? Itu kamu dari Jakarta. Kamu dari Jauh jauh jauh jauh beliau. Saya titipan lagi dari teman di Saudi. Masya Allah. Mengenai kontrak eh, kerja. Sebentar, sebentar. Antum ada pilihan nggak tiga titipan? tiket Tiga titipan ada pilihan nggak? Terpaksa juga ini nyampaikan. Enggak, enggak, enggak. Sampaikan tiga sendiri. Jadi ada kasus mengenai kontrak kerja eh, kita dengan dengan pemberi kerja Eh, di dalam akad itu disebutkan bahwa kita akan berhak mendapatkan eh, namanya bonus tanda tangan atau bonus kontrak setelah tiga bulan. Berapa besarnya yang kita sebutkan Besarnya 23 persen dari terang kontrak. Satu tahun gaji. Satu tahun gaji. Satu tahun gaji. Jadi besar. Berarti empat tiga bulan gaji kira-kira. Eh, hampir kan ya? Iya hampir. Ya, ya. sekarang bisa terang kontrak tiap hari? Tiap hari tanda tangan. Terus? Nah, cuma masalahnya sekarang di akad itu disebutkan bila eh, salah satu pihak salah satu pihak pihak, pihak kita yang bekerja uh, mengeluarkan dia atau resign eh, uang harus dikembalikan. Jadi tidak sampai satu tahun, tidak sampai satu tahun. Tidak dipenuhi kontrak, maka bonus kontrak tadi dikembalikan. Terpenuhi kontrak setelah 2 tahun Anda pulang, itu halal untuk Anda. ini permanen Jadi uang itu akan jadi milik kita tidak dikembalikan selama eh, lebih dari satu tahun kerja. Karena kontrak baru lagi kontrak per tahun kan? Eh, kontraknya adalah Sekali saja. Terus? Nah sekarang yang jadi masalah adalah karena ini perusahaan besar, ada orang yang e, mengakhiri pekerjaannya di tengah sebelum satu tahun dan dia ingin mengembalikan tetapi masalahnya. Eh, masalah oh, maksud Chef ada ada yang masuk sebetulnya pintu di Thank iya. Aida Syekh, fadhal. Lanjut. Lanjut. Jadi masalahnya adalah e, pada saat dia mengundurkan diri dari perusahaan sebelum satu tahun tadi sebelum satu tahun dia berkewajiban untuk mengembalikan yang 23 persen itu. betul terus nah, pada saat ingin mengembalikan tidak ada pihak yang berwenang bisa menerima jadi sistemnya ada pada saat anda, hmm. tapi pada saat mengembalikan itu bingung perusahaan sendiri bingung untuk untuk bagaimana menerima mengembalikan proses pengembalian terus karena mungkin baru kasus pertama ya nah karena e, semua proses keluar dari negara Saudi sudah dilakukan dan dia harus keluar uang ini artinya harus dibawa pulang terus nah, sekarang jadi uang siapa ini baik Gampang kalau mau datang mau Masih ada berapa jumlahnya ini? 23 persen dari berapa ribu real? 100 ribu real, dua puluh tiga ribu real berarti hampir lah juta ya. Gampang mencari siapa pun eh, gampang. Iya. Ya. Ini yang jelas bukan milik dia lagi karena Rasulullah mengatakan al muslimuna ala syurutihim. Allah juga mengatakan sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil Wahai orang beriman, maka pemilah kalian dan kalian ketika menerima uang 23% dari gaji setahun tadi bahwa ini Alhamdulillah insyaallah Maaf anak-anak Dapat dia 23% <laughs> akad kita tadi bahwa kalau sampai akad kontrak setahun 30% milik Anda bonus, 23% milik Anda. Kalau tidak sampai kembalikan. Setuju kan? Setuju. Maka ketika Anda keluar dari kontrak tidak memenuhi angkat kontraknya, maka ingin bonuskan milik Anda. Jelas? Dalam teks tadi dikembalikan pemilik perusahaan lagi. Kembalikan kepada perusahaan. Ternyata tidak bisa karena sudah pulang juga. Gampang kan Ustaz? pulang sudah niat mengembalikan. Tapi nggak bisa. Tapi uh, perusahaan bingung. bingung. Ya. Artinya visanya keluar sebelum dia bayar nggak ada masalah kan? Tidak masalah. Iya. Iya. iya berarti tidak dihubungkan perusahaan demikian. Pulang ke Indonesia dia. Bisa diserahkan nggak kepada perusahaan lagi? Nggak mau nggak terima? Nggak mau terima. Alhamdulillah Indonesia banyak yang butuh. Berikan ini untuk para pekerja miskin. Bukan uang dia bukan. Bukan uang dia 3% ini bukan milik Anda. Tapi milik perusahaan. Tapi mereka nggak mau terima karena nggak ada tidak ada sistemnya diberikan kepada kaum muslimin. Jadi hak kaum muslimin ini. Itu kaum muslimin yang mana? Makin miskin Indonesia banyak. Kalau tidak ke masyarakat umum di jalan segala macam. Tapi lebih baik makin miskin Indonesia banyak dia uang haram. kayak itulah cara pendistribusiannya. Buat dia haram. Buat makin bagi dia tidak berpahala bukan pahala sedekah enggak. Pahala sedekah tapi pahala, pahala menyelamatkan diri dari yang haram. Diserahkan distribusikan seperti tadi punya daftar namanya gampang daftar namanya. tapi oh, lain. teman ya. antum. dapat. Menyelamatkan diri dari haram. Iya, anda hanya menyelamatkan diri yang haram. Kemudian fakir miskin dapat faedah dari uang tadi. Bagi mereka halal. Berdasarkan atas Ibn Mas'ud. Ini insya Allah pada bab akhir sebetulnya, tapi nggak masalah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia membeli budak dari seseorang. Lalu biasa dulu budak dalam rumah dilihat dipantasin. Ya, kemudian sudah setuju, dia mau bawa uang yang jualnya hilang. Ini uang mau diapain? Hilang dia mau kemana ya? Maka selama setahun dia cari-cari tidak ada juga. Setelah setahun maka disedekahkannya atas nama yang bersangkutan. Begini uang seperti tadi. Dapat pahala tadi komisarisnya. Dia nggak dapat pahala tapi mendapatkan uang yang haram. Berikan pada fakir miskin. Berapa jumlahnya? Banyak, masih bikinnya saya gampang. Gampang cari kata kata Kasus itu apakah dengan dikeluarkannya apa, clearance dari perusahaan itu Dari perusahaan tidak menerima sudah secara tidak akadnya tidak pakai akad tapi sudah milik dia. Tidak. Karena ada dalam perjanjian tas kertas itu kan kita memahami secara implisit kan ya. Yes. Iya implisit bila bertentangan dengan nas, buang implisit ini. Kontrak kerjanya Karena kontrak kerjanya dikembalikan pada perusahaan. Oh, ini penafsiran luar biasa ya. <laughs> Masalah uang. Salah kan <laughs> ya, jelas. Jangan mendengar dengarkan penafsiran yang salah tadi ada impian sebagian orang kan boleh berarti secara implisit dia implisit itu bertentangan dengan nas teks tadi bahwa bukan milik dia perusahaan dia milik perusahaan tapi sekarang tidak bisa milik kepada perusahaan maka diberikan harta haramnya kepada kaum muslimin bila itu? jelas sampaikan kepada teman-teman di sana agar halal uang anda datang kemari kan gaya mereka kan ya <laughs> Syekh? Syekh gimana Syekh? Sudah tertarik? Mana? langsung atau tertulis? Eh, tertulis dulu. Iya, tertulis. Ini ada pertanyaan nih. Kita meminjam uang maksudnya penanya nih. Kita meminjam uang di Bank Islamic Qatar QIB di sini. Tapi pihak bank menolak, lantas pihak bank memberikan saham, kertas saham untuk dijual. Kemudian hasil penjualan saham itu yang dimanfaatkan oleh si peminjam tadi dan dibayar secara kredit ke bank yang bersangkutan. Tentunya pembayaran ke bank melebihi dari hasil saham tersebut. Misalnya harga saham terjual 70.000 dan dikembalikan ke bank 90.000 dalam tempo 5 tahun. Dan satu lagi sebelum menjual saham tersebut, akad yang disepakati adalah akad jual beli, bukan akad pinjam meminjam. Menurut Ustaz, transaksi seperti ini hukumnya bagaimana? Jazakallah dengan penting. Di sini bisa warga asing melakukan akad seperti itu? Iya. Oh, alhamdulillah. Kalau di Saudi nggak bisa. Bisa bahkan nggak bisa kan Saudi? Bisa Malaysia nggak bisa kan? Eh, bisa. Bank Saudi sekurnya tinggi. Kita takut hilang uang bawa keluar negeri. Dalam kasus ini, Anda pinjam uang atau beli saham? niatnya pinjam uang. Gitu. Pengennya betul pinjam uang, tapi yang terjadi Anda beli saham dia atau dikasih dia uang. Dikasihnya saham atau uang ya? Saham, saham. Ini karyawan. Oh, alam saya karyawan, saya karyawati. Enggak, biasanya di saham dikasih saham. Bukan saham, saham. Ah, gitu. Siapa yang bertanya Ya? Coba, Ibu coba, coba, coba, coba, bertanya, coba, ada pengalaman coba, Pernah mengalami? Gitu? Tidak bertanya, tapi hanya pengalaman. Ya. Maksud saya, pertanyaan itu bukan saya. Cuman mungkin pengalaman saya bisa Baik, silahkan Belum eh, ketika Hati-hati haram Iya. Eh, saya ingin kepada tidak terjatuh kesalahan dengan jawaban Ustaz. ketiga saya saya datang ke bank langsung dan mengatakan saya pengen pinjam uang bank mengatakan tidak kami tidak meminjamkan uang Islamik soalnya ya saya ya bank Islamik dia bilang pergi ke perusahaan tertentu dan ambil saham di sana. beli saham katanya. Harga saham berapa? Bentar bisa beli saham langsung ke perusahaan di sini? Iya. Oh gitu, nggak melalui pasar ya, modal? Pasar saham. Pasar saham. Baik, terus? Pergi ke situ. ya, pergi ke sana dengan harga saham tertentu, kita ambil saham tersebut dan kita antar ke perusahaan lain yang mau jual. Yang mau? Yang mau jual. Ya. Kita, ya, ya yang mau beli. Terus? kita anda beli pakai apa? Ada uang. Tadi minyak uang mau apa? uang bank tidak mencairkan uang. Iya, tapi pakai apa Anda beli saham tadi? Uang, uang, uang apa? Rekomendasi dari bank mungkin. Ya, tahu pengalaman Anda bagaimana? Anda beli pakai apa? Gimana? Ada yang ada yang ada yang ini enggak? Ada yang paling nah, coba coba. Udah umum ya. <laughs> Bagaimana beli saham tak ada uang? Ini penting paling baru. Paling baru bagaimana beli saham tanpa uang? Salam dari eh, iya, warahmatullahi Jangan kurang lebih harus pas. Nanti jawabannya juga salah, Pak. Ya. Ya. Eh, ya. Seribu real. Terus. Nah, eh, Jepang itu eh, memang melakukan konversi dari jual beli, tapi jual beli sama. Ini lain ini. Lain nih. Dia dia pengen uang nih. Jadi pengen uang, bukan mobil. Iya sama. Mau mobil karena eh, kondisinya untuk Coba. uang atau beli mobil kurang lebih skemanya sama gitu Jadi misalkan kita sekali-kali aja. Gak usah mobil. Kalau nah, bank, daftar Islamic Bank itu dianggap kita itu membeli saham. Dianggap. Dianggap. Yang... Tapi dia tidak terima sahamnya. Ya, jadi dikonversikan menjadi jual beli saham. Nanti kita bayar harga saham yang sudah naik tadi. Jadi uh, misalnya kita pinjam uang seratus ribu, nah kita seolah-olah membeli uh, eh, saham, kemudian uh, kita mencicil selama lima tahun, harganya jadi seratus dua puluh ribu. Jadi kurang lebih seperti itu yang seperti itu kira bukan mau jual kita uangnya, tapi kalau supaya halal, dia mungkin jual beli dengan dalil tawaruk tawaruk belum <laughs> Baik. Ini namanya mirip dengan tawarum. Di buku Ataram ada saya bahaskan ya. Ada Ustaz? Ada. Ada. ada. Halaman berapa? Lupa. Lupa. Lupa. Lupa. Nanti-nanti Bacanya lama nanti tutup dulu Tiga delapan kalau tawarruk itu ini akan panjang masalahnya karena Anda penjelasannya tidak terlalu rinci. Kalau umpamanya datang kalau pribadi ya datang kebuapan saya atau saya datang ke dia kamu saya datang ke saya saya datang ke dia buapan saya ingin beli tanah saya ingin beli tanah, pinjam uang. Tak tidak ada pinjam uang. Karena kalau Anda pinjam uang saya, satu juta, saya dapat untung apa? Pahala dari Allah. Saya mau pahala juga, tapi mau uang juga tambahannya. Karena kalau bank memberikan pinjaman tanpa ada pertambahan, bagaimana dia akan menggaji karyawannya? Kalau ada, masya Allah. Kalau dia inginkan pertambahan untuk tetap keuntungan, akadnya pinjaman, jadi ya riba. Dilema kan? Kondisinya. Maka bagaimana bentuknya kalau saya jual barang kepada Anda? Ustaz, tidak ada uang. Tapi ini saya ada barang cepat liquid, cepat terjual saham. Saya beli per hari ini pun kalau saat beli ini sekitar 90 juta. Jelas? Tapi Ustaz gambarnya kalian nyicil. Eh? Terus kenapa kalau nyicil? Saya jual ke Ustaz tiga 130 juta. Selama 5 tahun umpamanya. Boleh nggak jual beli seperti ini? Boleh atau tidak? Sudah pernah kita bahas? Sudah pernah kita bahas? Belum. Jual beli tidak tunai memang lebih mahal dari yang tunai. Sepakat para ulama ini. Ulama Oki sepakat. Jadi masuk masa juga sepakat. Memang jual beli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai bukan riba namanya kalau jual beli. Ya. Jelas? Jelas yang tadi itu yang dia jual barang ke saya tidak tunai. Saya jual laku 90, laku 100 juta. Saya nanti bayarnya ke dia berapa? 130. Ya. Saya jual cash 100 juta, dapat sewa 100 juta. Dengan 100 juta ini saya mau ngapain tadi? Ngapain tadi? Oh, kan mau nikah mau apa lagi? Mau apa aja lah pokoknya ya. Mau oh, nikah jangan ya. satu aja deh. Tapi 100 juta tadi boleh mungkin modal bikin apa dinamakan itu tawar rum. Baik buku tidak boleh dan Islam boleh kan tawarruk. Tetapi yang terjadi di lembaga keuangan biasanya tawarufnya tawaruf maslofi yang tidak hakiki. Anda tidak pernah terima kalau tadi jual apa yang saya tadi? Saham. Yang ada tanda tangan Anda telah bisa dari kami ya. Sekarang ini kami jualkan saham Anda di pasar pusat. Ini ambil uang. Yang Anda terima adalah uang, nanti bayar uang berlebih lagi. Iya atau tidak? Iya. Ini pengelabuan riba. Sandiwara. Ya terlalu panjang Anda bikin riba. <laughs> kalaulah kalaulah betul diberikan barang ini saham jual sendiri. tidak ada masalah. Tawarut hakiki namanya seperti sama dengan kasus tadi. Ini saham saya jual laku 90, laku 100, nanti saya bayar dia 130, tidak ada masalah. Dua akad yang berbeda. Tapi tetap tidak bisa Anda terima saham, hanya terima uang saja maka ini riba dengan cara lebih panjang. Dan ini telah diharamkan oleh Wadud al Surami ulama internasional semuanya mengharapkan ini. Walaupun sebagian lebar keuangan syariah di sebagian negara Islam masih melakukan produk ini. Sayang Indonesia baru akan membahas fatwa untuk melakukannya. <laughs> Orang sudah mengharapkan sih yang dilarang itu jadi boleh. Allah Mustahil Baik. Jelas? Eh, eh? Yang pertanyaan tadi jelas ya. Kalau yang diperuntukkan mobil. Diperuntukkan. Jelas, ya Jelas. Baik. Yang apa diperlukan mobil? Yang diperlukan mobil bukan uang. Ah, yang diperlukan mobil nih. Mobil. Bukan uang. Baik. Tawarruk tadi artinya dia butuh uang. Taurik artinya adalah warik. Warik artinya perak. Seperti itu caranya dan ini boleh rumah, yang kiki yang pengelabuan tadi tidak boleh kalau butuh barang barang rumah apalagi mobil ya mobil rumah apalagi cukup cukup apa nah, biaya anak sekolah mau juga Mobil, rumah. Kalau ini akadnya Anda ingin barang atau uang? Barang kan ya? Maka bisa membeli dengan tidak tunai ke lembaga keuangan syariah ini. Dengan syarat terpenuhi akad-akad syar'i dalam jual beli tidak tunai. Apa saja syaratnya? Siapa yang bisa? Syekh, yang ada baca bukunya? belum ah, belum belum belum karena salah punya belum datang ya belum dibaca syaratnya agar boleh pertama anda menyampaikan kepada pihak kedua tadi simpelnya begini saya dengan Ustaz Isnan atau Isnin dua-duanya ada saya sampaikan ke Ustaz Isnin karena fi mahalli untuk jar dijarru bil ya wal nun mau bil Adis dan Nur. saya sampaikan kepada Ustaz Ihnan maka Ustaz Ihnan berkata betul itu ya <laughs> maka Ustaz Ihnan berkata kepada saya saya ingin apa tadi rumah. Saya ingin berkata kepada saya, sini DP-nya dulu Ustaz. Kalau saya setuju DP-nya, ini melanggar persyaratan jual beli yang kita jelaskan tadi malam. Sudah dibelikan rumah oleh dia atau belum? Sudah dimiliki rumah tadi atau Belum. Berarti dia DP sedangkan DP harga bagian dari akad transaksi. Berarti dia menjual barang sebelum di dimiliki. Tidak boleh disenang. Boleh, Syekh? Haram ini. Lalu kalau dia beli dahulu rumahnya tanpa ada uang pengikat pada saya, tadi dibeli nanti saya nggak jadi. Boleh kan? Boleh. Tapi dia menanggung kerugian atau tidak? Mungkin rugi, mungkin untung. Iya atau tidak? Tapi tentu tidak liquid. Berbeda kalau dia memiliki tanah yang memiliki uang. Tanah uang yang memiliki uang. Kau bagaimana cara nikah saya? Nanti lah, saya akan nikah terus nanti. kalau diminta uang jaminan, yang nanti kalau saya nggak jadi nggak ada masalah dibelikan uang nggak ada masalah. Itu dinamakan dengan hamish kitiyah. Kalau Anda mengajukan pembelian barang tidak tunai ke bank RGH di Saudi Arabia ini ada. Tidak ada DP, jadi dia minta uang hamish ditiyah. Hah? Uang sebagai Anda tunjuk uang tunjuk keseriusan. Kalau tidak jadi, uang Anda dikembalikan ke bank. Jadi tidak hilang. Kalau DP tadi hilang kan ya? DP hakikatnya bagian dari harga barang. Kalau ini bukan harga dari barang. Kalau Anda serius ingin beli, hanya itu saja. Setelah itu, beliau beli rumah tadi. Harus diterimanya rumah ini dahulu. Karena bila disuruhnya saya dikasih uang saya, anggap saya jual rumah itu kepada Anda. Ini sah jual itu tidak? Walaupun sudah dibelinya pakai via telepon tidak sah menjualnya dengan saya. Ini pengakuan riba. Karena terjadi apa? Dia menjual barang sebelum diterima. Belum diterimanya surat surat rumah tadi sudah dijual kepada saya. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya kalau kaki menjual La tabi'hu hatta takbidahu. jangan kau jual barang yang telah kau beli sebelum kau terima barangnya. Konsekuensi dari penerimaan barang apa? Dengan diterima resiko di tangan dia. Kalau tidak diterima tidak ada resiko, enak banget. Sehingga di sini terjadi riba sebenarnya dikatakan oleh Ibn Abbas. Darahim bin darahim wa ta'am berjam. Bahkan tidak pernah diserah terimakan hanya uang dengan uang saja. Ini yang terjadi di bursa komoditi. Anda beli barang, naik Anda jual lagi, Hah? Beli lagi barang lain diperkirakan naik, ya. Kemudian nanti barang naik jual lagi, barangnya masih di negara asal Tidak pernah serah terima. Ini riba ini. Kembali kita kepada permasalahan rumah tadi. Maka yang syar'inya dibeli dulu rumah oleh Islam tadi. Setelah dibelinya dihubunginya saya. Setelah dibeli dan diterima, Masa yang membeli tunai dengan tidak tunai itu urusan dia. Ibu punya saya, Ustaz Roni jadi membeli rumah dari saya, enggak jadi. Tidak ada masalah. Punya rumah baru dia, bisa buka. Jangan-jangan yang arah nanti. Arah bapak dulu. Kalau kemudian dia jual dengan saya, setelah dibelinya saya lagi jadi beli jadi ini saya beli tunai harga 100 ribu real. Ustaz mau tunai tidak? Kalau tunai ngapain mau anda? Saya datang sendiri lebih murah. Berapa tahun? Sekian. Oh berarti saya jual lebih dari harga tunai. Saya jual 150 ribu setuju, setuju dengan cicilan sekian. Boleh tidak tunai lebih mahal dari tunai, berat atau tidak? Boleh. Sudah pernah kita bahas? Belum kok tahu Anda boleh. Sudah dibaca? ah Belum juga. Lo dari mana dapat ilmunya? Baca belum saya juga belum jelaskan. Allah. Ya, makanya saya tahu Anda sibuk sehingga tidak sempat buku baca tebal Buku yang tebal Ada usul dari sebagian teman-teman dulu Ustaz ini buku luar biasa Tapi tolong bikin skema ringkasannya Yang bisa dibaca dalam waktu 3 jam Ya kita bikin 2 <laughs> tahun Anda ingin bikin 3 jam Ini ilmunya sama Bagaimana caranya ini Bagaimana caranya Saya nggak ada masalah di akhir ringkasan ada biasanya misalnya ada di halaman terakhir ya, apa eh, ringkasan ya yang ini boleh dikopi oleh banyak-banyak orang saya halalkan ini <laughs> untuk anda kopi itu ringkasan ini halal ini halal ini halal ini halal ini tidak halal tidak halal oh, iya. kita lima halaman lebih ada setelah bab terakhir apa penutup penutup ah ya bab ke tujuh kita berapa halaman ada sekitar sepuluh halaman banyak kan ya banyak emang ringkasan tapi banyak karena memang pembahasannya banyak. Jadi bacanya dulu Berapa lama? Itu kuncinya. Itu baca belakang itu sudah paham itu baru baca <laughs> awalnya. Sehingga kalau ada tempat baca cukup baca itu aja. Oh tidak boleh. Oh tidak ya udah. Oh boleh. Oh udah boleh. Iya, Berapa lama? 10 halaman? 12. Hah? 12. 12. belas halaman dari 500 ringkas atau tidak? Enggak ada waktu juga dua halaman itu. Allah taala. Maka dalam waktu juga lihat hadiahkan buku anda ke orang lain. <laughs> itu apa? Pegang buku dibeli. Kemudian 20 halaman. 20 halaman. 20, iya, halaman dari 16 halaman berapa persen cuma? 5 persen kan cuma? Maka setelah dibeli oleh dia baru dipanggil. Mau beli Ustaz? Mau? Tidak tunai? Iya, berapa lama sekian? Ya. Saya beli 100 ribu ini. Saya jual pada Ustaz 130 ribu karena Ustaz 3 tahun. Boleh ambil keuntungan ini boleh. Karena ini keuntungan jual beli bukan riba. Ini kesepakatan ulama internasional. Ada keputusan Oki. Memang Syekh Nasrul Albani tidak bolehkan juga. Beliau hanya membolehkan jual beli tunai sama dengan tidak tunai. Tidak tunai lebih mahal dan tunai dua harga. Ya, tidak ada dua penawaran. Dua bukan dua harga, dua penawaran. Kalau cash 100 ribu real, selama lima tahun cicil 130 ribu real. Ini harga atau penawaran? Oh, harga. Yang beli mengatakan saya beli tidak cash. Berarti berapa harga sekarang? Satu atau dua? Satu kan? dia pinginkan tidak cash. Termasuk dalam larangan hadis dua harga tadi? Tidak. Bukan dua jual beli sini, satu jual beli satu harga. Tetapi kalau terlambat harga bertambah itu ya dua harga. Ini terlambat tetap segitu juga. Cuman cara mengamankannya karena tidak tunai mungkin minta jaminan atau barang sendiri jaminkan dan lain-lain. Memang Syalbani rahimahullah beliau tidak bolehkan ini menurut beliau ini dua harga dua jurus satu jurus tidak seluruh penolong mengatakan Gue tidak setuju dengan apa disampaikan oleh Syarubani tersebut Dan pendapat mayoritas para ulama lebih kuat Jelas Karena terjadi cuma satu jual beli Dengan satu harga Tapi dua penawaran harga betul Ketika akad cuma satu Jelas Kemudian Gimana kalau saya terlambat? Tidak boleh ada pertambahan baik atas nama, sanksi atau ganti rugi tidak boleh. Karena bila ada ini riba jahiliyah. Anzirni ajudka. Beri aku masa tangguh, aku tambah harganya. Ini jadi riba jahiliyah tidak boleh. Setelah setelah satu akad tidak boleh ada perubahan lagi di tengah jalan. Perubahan akad tidak boleh lagi. Jadi seandainya tiga tahun kemudian bisa maju dua tahun atau lima tahun tidak boleh. Kalau umpamanya maju, disepakati lagi pada waktu itu. Umpamanya tadi lima tahun. Sekarang saya ternyata punya uang cash. Saya ingin lunasi. Saat saya mau lunasi tapi bisa nggak anda berikan diskon? Berarti ini akad yang kedua kan? Kalau dia mau, boleh. Boleh. Ini namanya Allah ta'ajjal. Dia tidak mau. Tidak ada masalah. Tapi kalau dibuat di akad dari awal, ini harga lima tahun. Kalau Anda maju saya beri potongan sekian setiap bulan atau setiap tahunnya. Ini tidak boleh karena menjadi harga tidak jelas. Bukan dua harga lagi, ratusan harga. Jelas ini? Jelas yang tidak jelas ini menurut Anda? Allah mustahil. Harga tidak jelas tapi pembahasannya jelaskan ya. Iya. Alhamdulillah. Tadi kan kasusnya maju, kalau mundur mundur riba. Ketika riba tadi. Anzirni azizka. Beri aku waktu tangguh lagi pembayarannya. Perpanjang sudahnya, Aku tambah. Ini yang riba. Walaupun dua-duanya ikhlas. Riba walaupun dua-duanya ikhlas. Sama dengan zina dua-duanya ikhlas. Waduh saya halal nggak? dua eh, dibikin dari awal untuk mengamankan akad anda yang tidak tunai, uang anda tidak tunai, bikin perjanjian. Kalau pada saat tidak mampu melunasi, maka dua kemungkinan. Pertama, dia harus mendatangkan kafilin gharib, garantor. Yang garantor ini siap membayar sisa hutangnya. Garantor tentu harus kaya bisa ngerantau temannya miskin gimana ngerantau yang dia diyakini bisa membayar ketika itu berapapun jumlahnya atau minta barang jaminan itu barang borong atau barang gadaian bisa rumah itu juga digadaikan pada saat dia tidak mampu maka disita dan dijual hak anda penjual pertama hanya sebesar sisa hutang. Walaupun uang ternyata barang ini naik tinggi. Dalam kasus umpamanya, rumah tadi dijual dia beli 100 ribu real, jual 130 ribu real, 130 ribu. Lalu saya tidak mampu. Saya bilang ya dan silakan jual rumah ini. Dijual ternyata pasaran lagi tinggi. Sebenarnya lain hal. Kalau ada piala dunia atau lain-lain, macam-macam terjual oleh dia 150 ribu. Ya. Dia tidak bisa mengatakan, Ustaz Anda baru bayar 30 ribu, ini 30 ribu, sisanya buat saya. Haknya dia berapa? 130 ribu kan? Saya udah nyicil umpamanya 30 ribu, berapa lagi cuman? 100 ribu lagi. 100 ribu diambil, 30 ribu untuk saya. Yang untung atau rugi? Untung saya berapa? 20 ribu. Alhamdulillah. Karena sekarang memang ini milik saya. Definisi akad jual beli berpindah kepemilikan kepada pembeli seperti yang kita jelaskan di awal kan. Jelas ini. Sebaliknya dia sudah berusaha menjual dengan harga bagus, tetapi harga lagi turun. Terjual cuma harga ribu. Jelas? Saya baru bayar utang ribu ke dia. Diambil ribu ini lagi semuanya, saya harus menumpukin berapa? 20 ribu jelas jelas ya sini ini pertanyaan bagaimana sistem waralaba yang syar'i karena kebanyakan sistem waralaba banyak mengandung goror seperti fee atau biaya awal yang harus di setor biaya royalti sekian persen dari profit per bulan dan lain-lain. Ini investasi ada jadwalnya ya. Nanti kalau kita bahas tentang investasi. Ya, panjang bahasa bahan laba panjang. Ya. Insya ingatkan saya nanti pada waktu investasi hari apa Sabtu? Sabtu malam. Tinggal seperempat jam lagi kan ya? Sampai jam 10 saat. Ustaz, bagaimana cara bertaubat apabila pernah menukar barang seseorang dengan barang dengan barang kita untuk uh, untuk jenis yang sama? Yang punya barang tidak tahu. Barang tersebut tidak mungkin dikembalikan lagi. Maksudnya. Jelas maksudnya, Ustaz? Saya jelas maksudnya. Iya. Dia punya sendal jepit. Soal di masjid dan bertemu sendal dengan harga tinggi apa sendal harga tinggi? Rock. Yang apa itu gambar kelinci apa playboy? lebih mahal? rock, rock. Rock lebih mahal? Gambar apa? Kambing gambar apa itu? Apa gambarnya? Buaya, buaya, crocodile. Baik. Dia punya jepit ditukarnya dengan crocodile Untung atau rugi dia? Ya, untung bagaimana? Anda curi. Mencuri kata saya beruntung. Baik. Lalu sekarang dia ingin bertobat kepada Allah. Setelah mendapatkan perkodaan tadi dan kehilangan sendal jepit. Dia husnuzon aja gitu. Siapa tahu orang tadi yang sedekah dia mau sendal jepit sehingga sendal jepit hilang, ditinggalnya perkodaannya bukan milik itu walaupun lagi langsung gitu. Ya. Ketika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Cari pemilik sendalnya. Maka ini kata Rasulullah SAW. Apat syata mahada. Atadruna manil fikum. Ketika Rasulullah menanyakan kepada sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab al-muflisufina ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang hutangnya lebih banyak daripada pokok harga barangnya. Bangkrut kan ini, rugi perniagaannya. Kata Rasulullah al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang dari kiamat membawa pahala sholat, pahala ini, pahala itu, pahala itu. Tetapi dia di dunianya mencela si fulan, menggunjing si fulan, mengambil harta fulan, menzalimi si fulan. Maka dari kiamat nanti dia membawa pahala juga tetapi pahalanya diberikan untuk orang yang dizoliminya, orang yang dicurinya, kasih pahala dia nanti sehingga pahalanya habis. Ini yang bangkrut. Jelas? Nah, khawatir orang tadi termasuk orang yang bangkrut di akhirat. Cara bertobatnya bagaimana? Cari pemilik sendal tadi. Bila tidak ditemukan juga, sesudah berusaha, maka sedekahkan sebentar tadi untuk fakir miskin. Jual, dapat uangnya berikan pada fakir miskin dengan niat atas nama orang pemilik sendal. Suatu saat bertemu dengan dia bayar uang sendalnya dia. Jelas ini pertanyaan? Banyak kan seperti ini dalam kehidupan kita? Banyak. Maka begitu cara bertobat bila kita tidak mengetahui pemilik sesungguhnya. Baik. Salam terima Jawa, jadi dompet. ada isinya? Ada. Eh, alhamdulillah. Isinya nggak banyak ada uang, ada ID, ada cek, ada tape, ada SIM. SIM barang tersebut selamat sampai dalam kurang lebih setengah tahunan. Jadi saya di situ berdua dan kami berpusnon, apa berpusnuzon. kami berdua sekiranya kami biarkan mungkin akan diambil oleh orang yang kurang bertanggung jawab di situ. Iya. Hmm. Akhirnya kami selamatkan. Selamatkan ya. ke rumah. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan saya dan Eh, sebelum pada masa ini sebelum nyampe sekian bulan saya pernah eh, ke polisi ke pihak keamanan untuk mengembalikan barang tersebut tapi polisi bilang coba kamu ke tempat yang lebih dekat dari barang yang kamu temukan saya pergi ke yang yang ditunjukkan polisi tapi tidak ada di tidak ada tidak ada apa tidak ada polisi itu kantor polisi Ah. Dia suruh saya ke depan menyaksikan barang kemudian itu. Hanya barang itu masih bisa sekarang. Apa yang saya lakukan Ustaz? Apakah boleh saya pinjam atau apakah saya harus mencari pemiliknya atau saya pergi ke pihak yang berwajib sampai mereka menerimanya? Jumlahnya berapa? Nanti lebih besar biaya kesana kemari daripada biaya uangnya berapa tadi? Jumlahnya kurang lebih biaya anak nelfon saja udah habis ini. Biaya penjelasannya panjang. Ya. Dan bikin 150 ribu, kalau semua 150 real, anda kesana kemarin sudah berapa biaya barang dirinya ini? Terus mencari ke kantor polisinya segala yang lain. Bila jumlahnya kecil dan biasa orang kalau anda sudah jatuh uang anda sekolah jalan tanah Hah? Sudah jelas kita 10 kilo. Kembali lagi nggak ke sana? Hah? Ah, ini ambil boleh nggak halal? Yang menemukan ini boleh halal juga. Syekh ayo barang yang murah yang tidak bangka barang yang cari lagi, berarti dia sudah mengikhlaskan. Jelas ini? Jangan cari lagi capek atau besar jumlahnya atau menengah ini iya. Anda umumkan selama satu tahun. Sudah berapa tahun? Belum setengah tahun. Ah, sebentar lagi halal tuh Anda. <laughs> Tapi kalau saya lihat perhatikan airnya kayaknya ini menurutnya kayaknya besar. <laughs> Saya lihat ikannya kayaknya lumayan besar bagi dia. Bagi dia besar. Tapi kalau saya dihubungi mau apa lagi. Maka tunggu satu tahun tidak ada juga sedekahkan atas nama orang tersebut. Bila nanti ada bertemu sesat dengan dia, ya, maka sampaikan kepada dia pun Anda sudah saya sedekahkan. Tidak reto Anda, saya bayar itu sedekah saya. Muslim Muslim, Jelas? Walaupun non muslim. Walaupun non muslim. Karena non muslim sedekah dia itu bermanfaat di dunia, tapi dakwah tidak dapat. Iya atau tidak? Iya banyak manusia membuat membuka apa NGO non government organization artinya dia dana dana lembaga donor membantu masyarakat susah segala macam tapi dia tidak dapatkan pahala dari Allah ya di dunia dapat ya nama baiknya naik penjualannya ada beberapa orang kafir yakin dia ketika dia membantu miskin segala macam akan naik peningkatan penjualannya usahanya maka ini salah satu cara tips untuk menaikkan penjualan atau menaikkan harta Anda. Tetapi di akhirat tidak dapat. Maka bila seorang muslim tujuannya bersedekah hanya untuk menaikkan penjualannya, naik penjualannya betul, tapi di akhirat tidak dapatkan pahala. Ya, maka teori apa bersedekah agar kaya dapat kekayaan dapat tetapi dia akan tidak dapatkan apa-apa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jelas jawabannya, saya Belum, saya Kenapa belum? Dompetnya <laughs> Uangnya berikan kepada fakir miskin. Dompet bisa dijual? tidak ada yang mau beli, tapi kasih dijual ya saya. Yang tidak bisa dijual disimpan saja. Bukan hal untuk Anda. <laughs> anda bagi miskin atau bukan? Berikan kepada yang Bukan berikan 50 ribu ini. 50 ribu 100 30 real. ini kota makin miskin. Anda kan bukan makin miskin kan ya? Berikan kepada makin miskin. Pemanya ada pemanya warga Indonesia yang ada masalah imigrasi segala macam. Berikan kepada mereka. Kalau diberikan ke kata charity gitu boleh nggak? Boleh, Tinggal 5 menit lagi, silakan. Hmm. Ini kesimpulannya. Eh, ada pertanyaan dari Bagaimana hukumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bagaimana hukumnya apabila di tiga pedagang eh, menjual sesuatu ada perantara atau yang istilahnya calon calon ini memang sudah kita amanatkan untuk menjual barang ini. Hanya dia menentukan harga sendiri dari harga yang telah kita tentukan. Dan dia mengambil untuk sendiri. Nanti dia menitipkan harga keuntungan itu kepada kita pada saat dia menjual. Jadi harga. Anda setuju? Kita setuju nggak dari awal? Mamanya 100 hmm. ribu real. Ya. Mobil ya. Dia bilang dari Anda 100 ribu saya boleh jual berapa aja ya? Berapa saja. Anda setuju? Setuju. Setujunya ada masalah? Tidak ada masalah. Kalau setuju nggak ada masalah. Iya, sebentar, sebentar, sebentar. Di buku antara ada ini tentang ah, uh, ah, upah mengupah ada. Ini upah upahnya memang orang tidak jelas. Tetapi kan ada batasan minimal. Kalau dia merasa rela, dijualnya sudah. Ini berdasarkan asal dari Ibn Abbas di oleh Bukhari dalam, dalam kitab Mustadrak. Dalam kitab Sahihnya. Bi hadza tsaw bi kada fama fawqahu Ini mobil ini dari saya harga 100 ribu. Berapa terjualnya olehmu sisanya untuk kamu? Ini kata Ibn Abbas, boleh. Ini pakaian ini, kain ini dari saya sekian. 8 kau jual, sisanya tukangnya. Boleh. Jelas ini? Bisa ada lagi satu lagi? Masih banyak. Ah, bisa nanti bisa lagi yang malam bisa lagi bisa lagi. Ya. Jadi umumnya di Qatar ini ada perusahaan yang memberikan rumah, terus yang yang menempati itu boleh pakai fasilitas air, listrik, mungkin ada satu tertentu tidak. Ya. Nah, nah, pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan fasilitas tersebut untuk misalnya jual beli makanan yang memakai fasilitas itu air, listrik dan sebagainya. Ya, bagaimana, bagaimana hukumnya bagi yang membeli makanan tersebut karena umumnya itu buat ikhwan kita juga. banyak kali pertanyaan, tapi waktunya. Ah, ah. Nanti malam bisa bisa atau tanya lagi tanya. Oh. Langsung langsung aja langsung aja. Ya, menjual barang ya, tergantung harga pasaran bisa di atas atau di bawah. Di atas atau di bawah. Ada kan di buku itu kan ya? Di atas boleh, tapi tahu orang ini anda tipu. Katakan kepada dia, ini mobil ini kalau anda beli di pasaran harga seratus ribu cuman. Tapi karena saya, anda tahu saya orang, anda saya tahu anda orang baik, saya jual 110. sepuluh. tahu dia tahu tidak? Kondisinya lebih bagus mobil ini. Kalau yang bagus nggak sama harganya di share. Redo, saya redo, nah, ada masalah, saya emang orang baik, 110 Akadnya nggak masalah ya Halal, ini halal Di bawah Gratis pun boleh, jangan kan di bawah tenda jual saya tahu ini harga pas sama ini 100 ribu Tapi karena saya tahu anda ustadz dan butuh hadiah anda, Boleh? Boleh Boleh saya? Boleh, Alhamdulillah, boleh. Alhamdulillah. Jelas? Kalau harga di bawah itu nggak ada masalah kecuali bila merusak harga pasar. Itu hal eh, di buku lebih saya rincikan dengan sangat rinci. Pertanyaan yang mana tadi yang mana? Iya. Menggunakan fasilitas, menggunakan fasilitas yang iya, Anda disewakan dalam rumah oleh perusahaan. Ayat juga dibayar oleh perusahaan. Iya. Listrik juga oleh perusahaan. Lalu ini Anda gunakan untuk bisnis. Bukan untuk tinggal. Artinya bikin apa laundry laundry laundry catering segala macam bolehkah perusahaan mengizinkan anda atau tidak berbisnis tidak ada izin iya tapi kalau dalam visa anda sebagai employee kan sebagai pebisnis oh, employee kalau karyawan berarti tidak boleh berbisnis lagi kan bukan bisa bebas bebas memang anda boleh berbisnis segala macam boleh kalau tidak boleh maka tidak halal air yang tadi. Kalau ingin berbisnis juga, beli air yang lain. Bisa kan? Saya ya, bisanya nggak boleh. Iya, anda berdosa tapi uangnya halal. Sebaiknya janganlah, berat pusing anda mikir yang mau besar <laughs> halal, jangan jangan saya. Oh, yang lain istrinya. Istrinya kisahnya bisa apa? Kisah family. family. Amerika ikut ke suami atau bukan namanya suaminya tidak boleh bisnis istrinya boleh kecuali istri datang ke bisnis tapi kalau istri istrinya ikut suami berarti tidak boleh bagaimana suami tidak boleh karena atabi tabi yang mengikut ikut kepada yang diikutinya diikut tidak boleh berarti yang ikut tidak boleh jelas Masya Allah pertanyaan itu luar biasa susah terjadi yang membeli tadi yang beli apa? Yang menjual tidak boleh menggunakan beli air dari luar. Beli makanannya, Beli barangnya. Anda tahu dia berkhianat? Kalau tahu dia berkhianat tadi tidak halal Anda membelinya. Kenapa banyak yang tutup usaha Anda? Jangan tutup usaha Anda. Rumah bisa bisnis bisa istilahnya tidak bisnis. Ada yang kita bisa katakan ya? Kalau istri bisa bahasa. Dan bisnis. Bisa, bisa, bisa dikeluarkan izin untuk berikan nama istri. Ini kalau bisa. Ada izin mana yang Tapi hati-hati kalau istri tentang kaya. Dia nggak mau lagi orang seperti anda miskin. Dia pengen yang suami yang kaya juga. Ini tidak ada masalah. Tapi istri anda insya Allah baik-baik tidak boleh ya beli aja komplikasinya iya. iya. kan yang Iya. Iya. Itu maksudnya begini. Baik. Pertanyaan terakhir silakan. Rame kayaknya ini mau ini bentar malam kita ulangi kita masalah tadi. Terakhir ya tadi. Iya, Masalahnya solusinya gampang. Ini kompor aja. Kenapa solusinya? Iya bisa. Yang pertama solusinya dulu ganti kisah istrinya karena sekarang istri ikut anda kan. Anda saya tidak boleh apalagi istri anda. Tujuan istri mendatangkan mendampingi anda bukan bikin masalah baru buat anda. Hah? Apalagi kalau bisa ziarah, bukan bisa sejarah kan tidak boleh. Tidak boleh lagi ya. Masalah sudah lama kan Allah mengatakan bahwa ya orang beriman menurut pendengar terkait syariat. Nah itu di tempat saya berusaha di tempat saya bekerja itu ada statement ada polisi bahwa karyawan itu nggak boleh berjaya kalau Nah sekarang masalahnya ketika ada karyawan yang ingin menegakkan sunnah dengan berjaya tanpa kita menyalahi akan akad anda itu ada karyawan tidak boleh berjenggot ada begitu? Ini melanggar HAM atau tidak ya? itu alasannya alasan safety bahwa ketika kita memakai penjelasan keselamatan kerja. Kenapa? Yang penting saya tarik anda mesin. Terlalu panjang itu ya sih. Dan kalau memang ya untuk keselamatan kerja yang teman terjadi anda tidak ada masalah. Tidak ada masalah pokoknya kalau anda. Gak mau cari kerja yang lain yang tidak mensyaratkan jenggot potong. Jelas. Hah? Dipotong atau ditulis? Bedakan dipotong sama ditulis. Kulis apa kulis? peraturannya dicukur habis atau bisa dipendekin? Siapa boleh kan? Cukur habis katanya. Kalau tidak cari, kemudian tidak ada persoalan. Akhirnya bocor. Tapi masalahnya saat ketika kita mau renewal ya biasanya masih setiap tahun ada yang namanya fit test itu Ustaz. Dan pernah saya tantangin itu, kalau misalkan fail saya akan potong. Nah, enggak? Nah, yang enggak, enggak, enggak fail, enggak masalah ya Ustaz. Terus apa kata perusahaan tadi? Enggak keluar? Enggak. Ya dia cuma ya udah coba aja dites. Ya, Alhamdulillah ketika tes itu ya Gak bocor. Masalah nggak Artinya gak ada yang leak, nggak ada yang bocor gitu. Ketika saya pakai. Iya iya. Artinya dia boleh setelah itu. Iya. Iya enggak ada masalah. Ya, kembalannya. Enggak ada masalah. Uh, boleh verbal, boleh tidak verbal. Untuk akal tidak ada persyaratan harus tertulis. Nabi nggak bisa tulis baca gimana? Akan Nabi sah atau tidak? Sah. Syaratan hanya saya, saya kira cukup karena sudah hari Jumat. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.